Nam barakallahu fikum. Pada pertemuan yang sebelumnya, Alhamdulillah kita telah selesai dari pembahasan Naam tentang usul atau prinsip yang kelima Pembahasan prinsip yang kelima Naam yang dijelaskan oleh muallif rahimahullah taala apa usul kelima? Ada masih ingat? Prinsip kelima Sebelum kita masuk pada sore hari, ini insyaallah ke prinsip yang keenam dan ini adalah prinsip yang terakhir yang disebutkan Syekh dalam kitab ini. Apa prinsip kelima? Ada yang ingat? Dari kanan. Di depan. Tidak ada. Kiri. Nah, oh. Ahsan Barakallahu fiik. yakni penjelasan tentang wali-wali Allah dan lawannya itu wali-wali syaitan. Nah, membedakan mana yang merupakan wali-wali Allah dan mana yang bukan. Mirip. Nah, namun sebenarnya bukan. Mereka dari kalangan musuh-musuh Allah kalangan kaum munafiqin wal fujjar yang mana mereka bukan wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan oleh Syekh rahimahullah bahwa dalam menerangkan siapakah wali-wali Allah Subhanahu wa taala itu kata beliau dijelaskan di dalam Al-Qur'an dalam beberapa ayat yang terpisah. Yang pertama ayat dari surat apa? Surat apa? Yang disebutkan beliau. Surat Ali Imran. 6. Apa bunyi ayatnya? Hmm? sifat-sifat wali Allah Subhanahu wa taala. Naam, yang dalam surat Ali Imran Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni Allah wa yagfir lakum dhunubakum Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka Jika kalian itu mencintai Allah maka fattabi'uni maka ikutilah oleh kalian ikutilah aku Ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niscaya Allah akan mencintai kalian. Naam. Karena dalam makna wali terkandung makna al-qurb, kedekatan, dunu wal mahabbah wa nusrah. Maka orang-orang yang kedudukannya dekat dengan Allah, orang-orang yang Allah cintai, orang-orang yang akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala berdasarkan ayat ini, maka syaratnya harus apa? Harus ittiba'. ahsan Barakallahu Berarti yang namanya wali Allah mereka adalah orang-orang yang ittiba' kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada yang mengaku dia adalah wali Allah tapi tidak ittiba' maka dia bukan wali Allah Subhanahu wa taala berdasarkan ayat ini. Nah, tidak kelihatan sholat Nah, tidak kelihatan melakukan amalan ketaatan bahkan melakukan praktek-praktek kesyirikan jelas bukan wali Allah walaupun memperlihatkan khawarikul adah hal-hal yang keluar dari kebiasaan dan telah kita terangkan khawarikul ada kata Syekh Albani rahimahullah ada berapa macam? Suatu yang luar biasa, keluar dari kebiasaan yang ada pada manusia, yang ada pada makhluk. Ada berapa macam? Hmm? Berapa? Ahsan tiga, sebutkan yang pertama. Mu'jizat yang kedua. Karomah yang ketiga. Istidraj. Mu'jizat diberikan kepada siapa? para nabi dan rasul. Kemudian karamah diberikan kepada para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Adapun istidraj kepada wali syaitan. Nah, jadi kalau dia bukan orang ahlul ittiba' kemudian memiliki khawarikul ada hal-hal yang di luar kebiasaan bisa kelihatan terbang berjalan di atas air kuat di apa hmm, pukul sama golok dan sebagainya ini kan khawarikul ada makan apa beling dan sebagainya. Nah, kalau fikum maka kalau dia bukan ahlu ittiba' maka ini adalah bukan wali Allah tetapi wali syaitan. Nah, yang kedua, ayat dari Al-Qur'an yang menerangkan tentang sifat-sifat wali waliullah. Surat apa? Al-Maidah, ayat. Apa bunyi ayatnya? Ada yang bisa bacakan? Ada yang hafal? Tolabah Tolabah menghafal biasanya Ya Hafal Surat Al-Ma'idah Ya ayuhalladina amanu Man yartad Man yartad minkum an dini Fasawfa ya'ti Allahu biqawmin Yuhibbuhum Wa yuhibbunah Azillatin alal mu'minin A'izzatin alal kafirin Yujahiduna fi sabilillah Wa la yakhafuna lawmata la'in Wahai orang-orang yang beriman Barang siapa yang murtad diantara kalian Murtad dari agama Islam maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan satu kaum yang Allah mencintai kaum tersebut dan mereka pun mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ini wali kan. Allah dekat padanya, Allah mencintainya, Allah menolongnya. Kaum ini para aulia Allah. Sifat-sifatnya apa? Azillatin alal mu'minin, berlemah lembut, berkasih sayang sesama orang-orang beriman. A'izzatin alal kafirin Tegas Wat terhadap orang-orang kafir Sikapnya Yujahiduna fisabilillah Berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Serta yang keempat apa? Hmm? Apa yang keempat sifat berdasarkan ayat tadi? Tidak takut Naam Selaan dari orang-orang yang mencela ketika dia berjalan di atas agama Ketika menjalankan syariat Allah dan Rasulnya Mesti ada yang mencela Mesti ada yang mengomentari Mesti ada yang memberikan kepadanya sekian tuduhan-tuduhan Jika seorang berusaha melakukan Mengamalkan satu amalan yang disunnahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Apalagi di zaman seperti ini maka di antara sifat waliullah mereka sabar di, di jalan Allah Subhanahu wa taala, tidak takut kepada celaan orang yang mencela, terus di atas syariat Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Dan mereka tidak akan memudaratkan. Mereka tidak akan memudaratkan orang-orang yang menyelisihinya, orang-orang yang tidak menolongnya berdasarkan hadis Rasulullah la yadhurruhum la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadhurruhum man khalafahum wala man khadalahum atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan senantiasa ada kata Rasul satu kelompok dari umatku yang mereka keadaannya zahirina 'alal haqq memenangkan mereka di atas al-haq menampakkan menjelaskan al-haq dan kata Rasulullah SAW la yadurruhum tidak akan memudaratkan satu kelompok dari umatku ini yang senantiasa menampakkan mengamalkan petunjuk Nabi Muhammad SAW tidak akan memudaratkan kepada mereka man khalafahum orang-orang yang menyelisihi mereka man khalafahum kata Syekh Munir As-Sa'di Nam Hafidahullah bahwa Tidak akan menurutkan mereka Man khalafahum hadam Luar dari kalangan ahli sunnah Menyelisihi, memusuhi Tidak akan mudaratkan mereka man khadalahum dan tidak akan memudaratkan satu kelompok ini orang-orang yang khadalahum tidak menolongnya membiarkannya adapun orang yang melakukan na'am Al-Khudlan ini eh, nah orang-orang yang melakukan atau tidak memberikan pertolongan malah memusuhinya ketika berusaha menjalankan petunjuk Rasulullah SAW tidak akan memudaratkan mereka dan ini adalah minad yang tadinya kalangan ahli sunnah kemudian mereka ternyata memusuhi dari dalam mereka kemudian na'am barakallahu fikum melakukan atau membiarkan ahli sunnah di dalam menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah SAW tidak akan memudaratkan mereka baik dari luar ataupun dari dalam demikian ta'ifah mansurah barakallahu fikum kemudian satu ayat terakhir yang disebutkan syekh yang menunjukkan sifat waliullah surat apa yang pertama Al-Imran tadi yang kedua surat Al-Maidah yang ketiga ahsan surat ayat ke-62 dan ke-63 dari surat Yunus insyaallah ini pada hafal silakan ada yang bisa menyebutkan ayatnya? Ala saya bantu ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim Walahum hum yahzanun. Kemudian setelah itu Alladina amanu wa kanu yattaqun barakallahu fik zadakumullahu ilman Allah mengatakan ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah mereka tidak merasa takut dan tidak bersedih. Allah, Allah sebutkan bagaimana sifat-sifat wali Allah Alamatnya alladzina amanu, mereka adalah orang-orang yang beriman wa kanu yattaqun. Berarti berdasarkan ayat ini bahwa yang namanya wali Allah mengumpulkan dua sifat. Yang pertama apa? Sifat apa? Sifat iman dan sifat takwa. Nah, barakallahu fikum. Ini beberapa ayat yang disebutkan oleh muallif rahimahullah menjelaskan siapa sebenarnya wali-wali Allah. Naam. Kita masuk kepada prinsip yang keenam yang terakhir. Hmm, pertanyaan terakhir sebelum masuk. Kenapa penting bagi kita mengetahui siapa wali Allah dan siapa wali syaitan? dengan ciri-ciri yang Allah sebutkan dalam ayat-ayat tadi. Kenapa? Ma'ahamiyatuhu. Apa pentingnya kita mengetahuinya? Dari kanan. Ada? Hah? Sudut. Apa pentingnya? Kenapa? Kita harus mengetahuinya. Depan. Perwakilan. Nah, Bapak jangan takut salah. Silakan. Kita sedang belajar. Nah, belajar itu tujuannya adalah untuk bisa memahami. Nah, istifadah. Nanti berlalu lima prinsip berlalu nggak ada yang nyantol satu pun. Bagaimana? Ya. Nah, sebelum masuk ya kita roja dulu sedikit. Terakhir pertanyaan sebelum masuk ke prinsip yang kedua. Kenapa? Kenapa penting bagi kita memahami alamat ciri-ciri wali Allah? Hah? Hmm. Nah, maksud supaya bisa membedakan mana oleh Allah, mana yang bukan. Nah, kemudian setelah bisa membedakan apa pentingnya? Kenapa? Harus diketahui. Yang ini oleh Allah, yang ini bukan. Supaya manusia bagaimana? Hah? Nah, barakallahu fikum. Ya, ini supaya tidak tertipu dengan siapa ahlul batil. Supaya tidak tertipu dengan ahlul batil. Karena mereka sebagian yang kita sebutkan terkadang menunjukkan khawarikul a'adah yang menipu kaum muslimin. Nah, kaum muslimin awam melihatnya bukan dari dalil kan. Kalau seorang yang dikatakan wali itu tiba-tiba bisa merubah batu jadi emas. Uh, ini ilmunya sudah apa? Tinggi, kan begitu. Ya kan? Wah, ini sudah pokoknya apapun yang dikatakan benar sudah. Yang namanya wali Allah itu menurut kalangan yang tidak belum mengetahui kalangan Allah yang bisa nerka-nerka, oh kamu ini sedang punya penyakit ini, oh, hebat ini ilmunya. Ya tidak. Nah, oleh karena itu kita harus mengetahuinya supaya kaum muslimin tidak tertipu dengan ahlul batil. Nah, barakallahu fik. Kita masuk kepada al-aslus sadis. قال المؤلف رحمه الله الأصل السادس prinsip yang keenam رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة والمختلفة وهي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق والمجتهد هو الموصوف بكذا وكذا أوصافا لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر ومن طلب الهدى منهما فهو إما زنديق وإما مجنون لأجل صعوبة لأجل صعوبة فحمهما فسبحان الله وبحمده كم بين الله سبحانه شرعا وقدرا خلقا وأمرا في رد هذه الشبهات الملعونة من وجوه شتى بلغت إلى حد ضرورية العامة ولكن أكثر الناس لا يعلمون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الألقان فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخصي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم Mu'alif rahimahullah mengatakan al-aslu sadis, prinsip yang keenam. Raddu syubhat, membantah syubhat allati wada'aha syaitan yang syubhat ini dibuat oleh syaitan fi tarkil qur'ani was sunnah dalam rangka untuk meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. syubhat yang dibuat oleh syaitan supaya manusia meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Wattiba'il ara'i wal ahwa dan supaya manusia mengikuti al-ara pemikiran-pemikiran dan hawa nafsu hawa nafsu yang berbeda-beda yang bermacam-macam meninggalkan Al-Quran dan Sunnah diarahkan kepada pemikiran-pemikiran hawa nafsu yang berbeda-beda. Apa syubhatnya? Wahya yaitu syubhatnya adalah annal Qur'ana was sunnata bahwasanya Al-Qur'an dan sunnah la ya'rifuhuma tidaklah mengetahui tidaklah bisa memahami Al-Qur'an dan sunnah kecuali seorang mujtahid yang mutlak. Ini syubhatnya. Apa syubhatnya? Bahwasannya Al-Quran dan As-Sunnah tidak bisa dipahami kecuali oleh seorang mujtahid yang mutlak. Nah, Barakallahu Sebelum kita lanjutkan membaca penjelasan Syekh Saleh Fauzan, kami menyampaikan beberapa hal tambahan yang kami rasa penting. Yang pertama, ketika beliau menyebutkan raddu syubhat bahwa prinsip keenam adalah membantah syubhat apa itu syubhat syubhatu syubhat itu lugatan secara bahasa maknanya adalah al-iltibas al-iltibas kesamaran enam Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah mengatakan syubhatu sebenarnya disebutkan Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullah Asyubhatu waridun yaridu al qalbi yahulu bainahu wa baina inkishafil haqqi lahu Syubhat itu sesuatu yang datang kepada hati menghalangi antara seorang tadi menghalangi antara enam hati dengan Naam terbukanya kebenaran, tersingkapnya kebenaran. Barakallahu fikum. Ini syubhat. Berarti syubhat itu datang kepada hati kita menghalangi kita untuk bisa memahami apa? Al-haq. Kenapa? Karena syubhat itu Barakallahu fikum dinamakan syubhat dikarenakan kata al-Imam Nuqaim rahimahullah li ishtibahil haqqi bil batil. Ishtibah karena terjadinya kesamaran al-haq dengan batil. Nah, Fa'innaha sesungguhnya syubhat tersebut talbasu thawbal haqqi ala jismil batil. Ini syubhat. Syubhat itu mengenakan pakaian al-haq tampilannya seperti al-haq akan tetapi jasmaninya badannya sesungguhnya adalah kebatilan nah sehingga samar ini syubhat dan para ulama mengatakan ahlul batil maka orang-orang ahlul batil di dalam menyerukan kebatilannya mesti mereka akan menampakkan dengan syubuhat. Ahlul batil tidaklah menampakkan kebatilannya murni kebatilannya langsung. Hal itu mudah diketahui kan. Semua ahlul batil di dalam mendakwahkan kebatilannya mesti menggunakan apa? Syubhat. Sehingga orang-orang yang tidak memahami ilmunya akan tertipu. Terjadi iltibas, kesamaran padanya. Dan inilah kata Syekh Abdullah bin Abdurrahim hafizahullah, syubhat inilah yang banyak menggelincirkan para pemuda di seluruh penjuru dunia. Iltibas. Barakallahu fikum. Seorang ulama salaf Sufyan al fawri rahimahullah mengatakan laisa min dalalatin illa wa 'alaiha zina. Tidak ada satu kebatilan pun melainkan padanya ada zina, ada perhiasan yang menutupi kesesatan tersebut. Mughallaf bil haq. Satu kebatilan ditutupi dengan seperti apa? Al-haq. Maka kadang kita melihat Ahlul batil itu beristidlal dengan ayat-ayat dan sunnah, ya tidak? Digunakan ayat-ayat Al-Quran, digunakan hadis-hadis Rasulullah, namun ternyata mereka, nam, istidlal mereka dengan ayat ataupun hadis-hadis tersebut tidaklah benar, tidak tepat. Namun orang-orang yang tidak memahami ilmunya akan tertipu dengan syubhat ini. Barakallahu Maka untuk bisa menyingkap syubhat-syubhat ini kata Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullah maka membutuhkan kepada ilmin sahih ilmu yang benar untuk bisa memahami syubhat tersebut dan memahami bagaimana membantah syubhat tersebut kalau kita tidak belajar lah bagaimana bisa mengetahui itu adalah syubhat? Ahlul bolal yang jelas-jelas menyimpang mesti memiliki syubhat seperti siapa? Kesyiah. Rafidah. Jelas-jelas mereka ini mengkufuri Al-Qur'an yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, namun mereka memiliki syubhat-syubhat. Jelas mereka ingin merontokkan hadis-hadis yang dibawa para sahabat. Namun di dalam awal-awal pengajaran mereka tidak jarang mereka mengajarkan sahih Bukhari, sahih Muslim ataupun kutubus sittah. Ini Syiah sebagaimana yang kita naam mendapatkan khabar ini dari naam di tempat kami ketika dulu ada mereka mulai berani tampil. Namun lihat ketika mengajarkan kitab-kitab ini, kitab-kitab hadis seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, sampai pada satu tempat nanti mereka akan mulai memasukkan racunnya. Nah, ketika mungkin ada satu hadis, kadang-kadang kan di sana menunjukkan menyebutkan tentang satu naam kekeliruan sebagian para sahabat. Nah, oleh mereka orang Syiah ini dijadikan celah. No, lihat nih, sahabat. Sahabat ternyata ada yang seperti ini. Padahal kalau mereka membaca kelengkapan seluruh riwayatnya menunjukkan bahwa tidaklah para sahabat Rasulullah ketika tergelincir dalam satu kesalahan melainkan mereka segera kembali bertobat ketika mereka mendapatkan teguran dari Rasulullah SAW. Namun mereka orang-orang berpenyakit seperti orang Syiah yang menghancurkan para sahabat Rasulullah karena mereka adalah pembawa sunnah dari Rasulullah SAW kepada kita. Nah, masuk seperti diajarkan Sahih Bukhari, Sahih Muslim ataupun Kutubus Sita dan kitab-kitab para ulama, namun mereka memasukkan di tengah-tengah racunnya. Saya akan tertanam, oh berarti sebagian sahabat itu ada yang jelek ya sifatnya. Nah mulai. Terus merembet-merembet akhirnya hampir semua sahabat dijatuhkan oleh mereka kecuali yang mereka nah, inginkan saja untuk memasukkan syubhatnya seperti Ali radhiyallahu an dan beberapa sahabat lain. Ini contoh. Ahlul batil mesti menggunakan apa? Syubhat. Barakallahu fikum. Apalagi yang keadaannya lebih samar lagi. Sebagai contoh, syubhat yang ditebarkan di tengah-tengah ahli sunnati wal jamaah yaitu naam sepertinya ilmiah. Antum itu harus tabayyun tathabbut walaupun dari khobar orang fiqah seakan-akan oh masya Allah ini benar-benar apa Tafabut yang bagus kan gitu. Hatta dari orang fiqah pun harus tafabut dulu. Ternyata ini syubhat. Nah, yang kita diperintahkan untuk tabayyun wa tathabbut ketika menerima khobar dari siapa? Hmm? Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Dari seorang yang fasik. Fasik itu sakitul adalah, yang jatuh adalahnya, yang tidak istiqomah agamanya, yang tidak istiqomah muruahnya. Nah, baru kita tabayun tersebut kan. Nah, kalau datang khobar dari fiqh terpercaya, ma'ruf, seorang yang memiliki adalah, maka yang wajib bagi kita adalah menerima khobar tersebut. Pada dasarnya demikian. Baru kemudian seandainya khobar dari fiqah tadi, kemudian ada yang menyelisihi dari seorang fiqah lainnya. Baru di sana diteliti, kan begitu. Ha, mana seorang yang fiqah tadi membawa, kalau dia melakukan jarah kalau jarahnya jarah yang mufassar terperinci, maka itu yang diambil daripada ta'dil. Namun prinsip dasarnya khabar dari orang fiqah maka apa? Makbul tanpa apa? Tanpa tasabbut, tanpa tabayyun. Tapi mereka memutarkan. Ini syubhat. Syubhat lain yang lainnya ditebarkan di tengah-tengah ahli sunnah sebagai contoh lihat bahwa semua alul batil mesti menggunakan apa? Syubhat. Nah, contoh bahwasanya dalam menjarah seseorang itu harus ada syarat ijtima ulama di masa tersebut. Kalau semuanya sepakat menjarah seseorang baru bisa diterima. Kalau tidak sepakat nggak bisa. Ternyata kaidah ini syubhat yang ada kalau seorang alim yang benar-benar naam barakallahu fikum benar-benar menjadi rujukan kaum muslimin sudah memberikan jarah terhadap seseorang maka diambil ucapannya tidak mesti syarat apa naam ijma ijma semuanya barakallahu fikum Contoh lain yang mirip dengan ini yaitu kaidah syubhat la yalzamuni. Yani ketika terjadi perselisihan ada kalam seorang alim, ada seorang mungkin alim yang lain. Nah, dia disampaikan kepadanya bahwa pendapatnya itu salah keliru. Nih demikian dijelaskan oleh Syekh Fulan, Alim Fulan. Kemudian mengatakan kalau saya mah tidak berpendapat dengan Syekh Fulan, saya mendengar Syekh Fulan. Nah, pendapat ini tidak mengharuskan saya harus mengikutinya. Nah, ini pendapat ini tidak mengharuskan saya untuk mengikutinya. Seakan-akan ilmiah, padahal apa? Naam kata para ulama, kita mengikuti akwal para ulama bukan sekedar karena ucapannya saja, tapi karena apa? Karena dalilnya. Nah, kalau ucapan seorang alim mabniun ala dalil, dibangun di atas dalil, maka wajib menerima ucapan alim tadi dan membenarkannya. Nah, semua ini kaidah-kaidah syubhat ini tidak lain kata para ulama tujuannya adalah agar mereka bisa naam menghindar barakallahu fikum naam dari al-haq menjauh dari al-haq namun dibungkus dengan apa syubhat hati-hati demikian yang disebutkan mualif dalam kitab ini prinsip yang keenam sebenarnya tujuan syaitan membuat syubhat ini supaya manusia meninggalkan apa Al-Quran dan Sunnah supaya tidak mau mengambil penjelasan petunjuk dari Al-Quran was Sunnah akan tapi bagaimana kalau ada orang mengatakan awas kamu jangan mempercayai Al-Quran dan Sunnah kamu naam tidak usah membaca Al-Quran dan Sunnah dengan mudah kita katakan ini orang apa salah iya kan tapi mereka membungkus tujuan ini dengan syubhat sebagaimana saya katakan annal Qur'ana was sunnata la ya'rifuhuma illa al-mujtahidul mutlaq. Bahwasanya Quran dan sunnah tidak bisa dipahami kecuali seorang mujtahid yang mutlak, seorang ulama yang sudah sampai pada derajat mujtahid mutlak. Yang mana mujtahid mutlak ini memiliki sifat demikian demikian demikian la'allaha la tujadu tamatan fi Abi Bakar Umar sampai-sampai sifat ini Nah, hampir hampir tidak ada tidak didapatkan pada diri Abu Bakar wa Umar. Nah, barakallahu fikum. Kita baca penjelasan Syekh Saleh Fauzan Hafidullah Hada huwa al Aslul akhir Wahuwa muhimmun jiddan. Ini adalah prinsip yang terakhir dan prinsip ini penting sekali wa annahum yaqulun yaitu bahwasannya mereka ahlu syubhat mereka mengatakan inna la na'rifu ma'anil kitabi wa sunnati wa la yumkinu an na'rifu an na'rifaha wa la ya'rifuha illa ulama'ul kibar mereka mengatakan kami tidak bisa memahami makna Al-Quran dan Sunnah dan tidak mungkin bagi kami untuk bisa memahami Al-Quran dan Sunnah, makna al Quran dan Sunnah, tidak mungkin kata mereka. Tidak ada yang bisa memahami makna-makna Al-Quran dan Sunnah kecuali ulama ul kibar, kecuali ulama yang kibar, yang sudah mendalam ilmunya dengan syarat-syarat yang sulit. Fayuqalu maka kata Syekh dikatakan kepada mereka ini ahlu syubhat Bantahan Syekh. Syekh Saleh Fauzan membantah di sini, Al-Qur'anu fihi asya'u wadihatun ya'rifuha al-ami wa ya'rifuha al-muta'allim. Al-Qur'an padanya terdapat perkara-perkara yang wadih jelas gamblang bisa dipahami oleh kalangan al-ami kalangan amah Kalangan kaum muslimin yang umum bukan talibul ilmi ada perkara-perkara dalam Al-Qur'an yang langsung bisa mereka pahami. Dan di dalam Al-Qur'an pula ada yang bisa dipahaminya oleh al-muta'allim, oleh orang-orang yang belajar. Taqumu biha al-hujjatu 'alal khalqi yang tegaklah dengan hal tersebut hujjah kepada makhluk. Wa fihi asya'u la ya'rifuha illa ulama. Dan di dalam akun ada beberapa perkara yang tidak bisa dipahami kecuali oleh para ulama. Wa fihi asya'u la la ya'lamuha Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ada beberapa perkara yang tidak dipahami kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ini keadaan Al-Quran. Berarti kalau dikatakan Al-Quran itu tidak bisa dipahami kecuali mujtahid mutlak ucapan seperti ini jelas batil. Tetapi harusnya dirinci kan begitu. Ada di dalam Al-Quran perkara-perkara yang wadih, gamlang, sampai kalangan amah pun bisa memahaminya. Kalangan ami yang bukan talib ilmi bisa memahaminya. Ada pula yang bisa dipahaminya oleh para penuntut ilmu yang muta'alim. Ada pula yang bisa dipahaminya oleh para ulama yang rasih, mendalam ilmunya dan ada sebagian kecil masalah-masalah kata juri yang dipahaminya tidak ada memahami kecuali Allah Subhanahu wa taala. Namun ini sebagian kecil. Syekh mengatakan, "Na'am yujadu fil Qur'ani wa sunnati umuran la ya'rifuha illa al-mujtahid mutlak." Na'am, ya, ada di dalam Al-Qur'an dan sunnah beberapa perkara yang tidak diketahui kecuali oleh seorang mujahid mutlak. Lakinna akan tetapi tujadu asya'u kathiratun ya, ya'rifuha al-awwam. Akan tapi kata Syekh, ada di dalam Al-Quran beberapa perkara-perkara yang banyak. Banyak perkara yang bisa dipahami oleh kalangan awam. Nah, wa ya'rifuha al-muta'allim dan juga bisa dipahami al-muta'allim alladhi haza ala qadarin yasiri min ilmi yang dia mengumpulkan Naam sedikit dari ilmu Saya membuktikan Lihat beberapa contoh Kalau dikatakan Al-Quran tidak bisa dipahami Kecuali mujtahid mutlak Saya memberikan bantahan yang beberapa ayat Yang kita bisa memahami langsung Oleh kalangan ami Atau seorang penuntut ilmu yang memiliki sedikit ilmu Contoh dalam surat An-Nisa ayat 36 Perhatikan ayat ini Saya bacakan ayatnya Dalam surat An-Nisa ayat ke-36 wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Nah, apa artinya? Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Nah, dan Allah Naam dengan sesuatu pun. Mudah kan? Wa'budullaha perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah. Wala tusyriku bihi syai'a. Larangan dari Allah kepada kita dari perbuat apa? Syirik. Dipahami tidak? Jelas. Perintah untuk mentauhidkan Allah, larangan dari apa? Syirik. Jelas. Apakah seorang ayat ini hanya dipahami mujahid mutlak? Tidak kan? Membaca ayat ini seorang yang ami ataupun seorang talib ilmi yang memiliki qadr yasir minal ilm sedikit dari ilmunya memahami wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an paham. Contoh satu ayat. Berarti syubhat tadi benar apa tidak? Wa Al-Qur'an tidak bisa dipahami maknanya kecuali mujahid mutlak. Benar apa tidak? Salah. Saya berikan contoh kedua di dalam surat Al-Maidah ayat ke-72. Saya bacakan ayatnya innahu man yushrik billahi faqad harramallahu alaihi aljannata wa ma'wahu an-nar innahu may yushrik billahi apa artinya sesungguhnya barang siapa yang mempersekutukan Allah faqad harramallahu alaihi aljannah. apa maknanya Allah mengharamkan baginya jannah. Wa ma'wahunna dan tempatnya di mana? Di neraka. Mudah dipahami tidak? Berarti dalam ayat ini Allah menghabarkan kepada kita ancaman untuk orang yang mempersekutukan Allah maka kalau dia meninggal tidak bertaubat dari kesyirikan tersebut Allah ancam dia diharamkan dari apa? Haramkan dari surga, dari jannah dan ditempatkan di dalam apa? Neraka. Mudah dipahami kan? Nah, apakah ayat ini hanya dipahami oleh mujtahid mutlak? Ini bantahan kedua. Contoh ayat bahwasanya tidak sebagian syubhat tersebut. Contoh lagi dalam surat Al-Isra ayat ke-32. Allah berfirman, "Wala taqrabuz zina." Apa maknanya? Ah, jangan kalian dekat-dekat dengan apa? Zina. Berarti larangan dari apa? Mendekati zina saja sudah apa? Dilarang. Ay kullu wasail. Semua wasilah yang akan mengantarkan kepada az-zina Allah Subhanahu wa taala melarangnya. Jangan mendekati zina. Bisa dipahami dengan mudah. Al-Ami coba baca ayat ini. Ya. Nah barakallahu fikum. Walaupun mungkin tidak secara khusus belajar bahasa Arab, paham sudah. Allah melarang dari mendekati perbuatan apa? Zina. Nah, ayat yang lain dalam surat Al-Maidah ayat ketiga Allah berfirman, "Hurrimat 'alaikumul maitatu." Hurrimat 'alaikum al-maitatu. Diharamkan atas kalian apa? Maitah apa? Berarti ayat ini bisa kita pahami bahwa yang namanya bangke itu hukumnya apa? Haram dimakan ya kan? Wow, Wadih, jelas. Lihat Syekh Saleh Fauzan menunjukkan beberapa ayat langsung membantah syubhat mereka yang mengatakan Al-Qur'an oh, ini tidak bisa dipahami kecuali mujahid mutlak ada dan banyak ayat-ayat dalam Al-Quran yang bisa dipahami oleh kalangan ami, kalangan yang bukan tolib ilmi atau seorang tolib ilmi yang memiliki ilmu yang sedikit pun bisa memahaminya. Nah, Mas menyebutkan beberapa ayat. Surat An-Nur ayat ke-30. Dalam surat An-Nur ayat ke-30 Allah berfirman, Qulil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum Qul katakanlah lil mu'minin kepada siapa? Orang-orang yang beriman yang laki-laki. Yaghuddu min absarihim agar mereka apa? Menundukkan apa? pandangannya. Wa yahfadhu furujahum agar mereka menjaga kemaluan. Jelas berarti. Dalam ayat ini Allah memerintahkan laki-laki yang beriman agar mereka menundukkan apa? Pandangan dari melihat hal-hal yang Allah haramkan. Yang tidak halal baginya. Diperintahkan kita untuk menundukkan pandangan dan agar mereka orang-orang beriman dari kalangan laki-laki agar mereka menjaga furujnya, kemaluan-kemaluan mereka. Bisa dipahami kan dengan mudah ayat ini? Wow deh. Maka kata Syekh, "Hadhihi umurun wadhihatun ya'rifuha al-ami idza sami'aha." Ini adalah perkara-perkara yang jelas, gamblang yang bisa dipahami kalangan am, orang-orang yang ami, yang bukan talib ilmi. Ketika dia atau jika dia mendengarnya. Fiman hum min afdalin nas uh, eh, kelewat sedikit nah Nah, saya memberikan contoh tadi. Kemudian saya menerangkan ucapan mu'alif wal mujtahid yang dimaksud oleh ahli syubhat bahwa Al-Quran tidak bisa dipahami kecuali mujtahid mutlak yaitu al-mausuf yang disifati demikian dan demikian dengan sifat-sifat yang naam mungkin tidak didapatkan sifat ini pada Abu Bakar dan Umar secara sempurna Syekh menerangkan, yada'una syurutan lil mujtahid al mutlaq. Mereka ahli syubhat ini membuat syarat-syarat bagi mujtahid mutlak qad la tujadu tamatan yang mana syarat-syarat ini terkadang tidak didapatkan secara sempurna fiman pada orang-orang hum min afdolinas yang mereka termasuk manusia yang paling utama seperti Abu Bakar wa Umar hadhihi syurut dan syarat-syarat ini wada'uha min indi anfusim mereka membuatnya dari diri-diri mereka sendiri kira-kira tujuannya apa membuat syarat-syarat yang sulit ini tujuannya apa pertama mereka mengatakan tadi Quran tidak bisa dipahami kecuali mujahid mutlak yang kedua mereka membuat syarat-syarat mujahid mutlak itu seperti apa sekian banyak syarat-syarat yang hampir-hampir tidak didapatkan pada manusia yang utama seperti Abu Bakar wa Umar. Tujuannya apa ini? Nah, nah. kalau itu Tujuannya tadi agar akhirnya Pak tidak ada yang bisa, tidak ada yang mau untuk apa? Nah, berusaha untuk memahami Al-Qur'an. Mustahil. Barakallahu fikum dan syarat-syarat ini kata Syekh Abdullah bin Abu Bakar disebut dengan syarat yang takjiz membuat lemah, watakhwif dan menakut-nakuti. Barakallahu fikum. Kalau misalnya ada naam misalnya ada lowongan pekerjaan dibuka lowongan pekerjaan dengan syarat-syarat ini ini ini ini ini ini yang sangat sulit Nah, barakallahu fikum. Ini bukan membuat apa? Membuat kesempatan tetapi malah apa? Menutup kesempatan kan begitu. Nah, sebenarnya ini tujuan mereka. Namun kan kalau langsung mengatakan jangan mengambil makna-makna Al-Quran dan Sunnah Jangan mengambil petunjuk dari Quran was Sunnah Jelas kita akan mengatakan Ini mungkin kafir ya kan? Oh, tidak beriman Al-Quran dan Sunnah kan? Tapi ketika dikatakan, naam tidak bisa memahami Al-Quran kecuali mujtahid mutlak dengan syarat-syarat demikian, demikian, demikian. Ya, seakan-akan ini ilmiah. Kita pernah mendengar ucapan dari salah satu teman, nah, seorang yang dia sebenarnya Masya Allah mengumpulkan atau Allah berikan ilmu dalam masalah nahu luar biasa. Mungkin alfiah dihafal. Nah, bait-bait alfiah hafal. Tapi begitu dibacakan oleh teman tadi ayat Al-Qur'an dia mengadu ampun, ampun. Saya enggak berani katanya. Enggak berani membicarakan, mengucapkan atau menjelaskan tadi ayat. Seakan-akan kaya apa? Takut. Karena ini saya masih ini apa tidak memiliki ilmunya ini hanya ya, wah. Barakallahu fikum. Hal ini pula kata para ulama Nah, tujuannya pula selain memalingkan dari Quran dan Sunnah juga untuk mengarahkan manusia kepada sikap taklid kepada seseorang. Nah, tidak bisa memahami ini menjelaskan kecuali fulan, alim fulan. Selain alim fulan tidak bisa menerangkannya. Kan taklid ini. Allahu musta'an ada syubhat mal'una ini syubhat yang benar-benar tercela. Syekh menerangkan pula yaqulullahu ta'ala afala yatadabbaruna al-Qur'an dalam surat An-Nisa ayat ke-70 ayat ke-82 Allah berfirman afala yatadabbaruna al-Qur'an tidakkah mereka mentadaburi Al-Qur'an Syekh Shalih mengatakan hadza ayat ini amun lil muslimin ini umum untuk kaum muslimin Tidakkah mereka kaum muslimin itu mentadaburi Al-Quran? Berarti padanya terdapat dorongan, anjuran, perintah untuk mentadaburi apa? Al-Quran umum bagi siapa? Kaum muslimin. Allah yang mengatakan, Afala yatadabbarun Al-Quran. Dalam ayat lain Allah mengatakan, Walaqad yassarna Al-Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, kami telah memudahkan Al-Qur'an dizikri Namun mereka malah mengatakan tidak ada yang bisa memahaminya kecuali mujtahid mutlak. Ini syubhat syaitaniyah. Qala Syekh Shalih Fauzan hafizallahu kullun ya'rifu min al-Qur'ani ma yassara Allahu lahu. semuanya memahami dari Al-Quran apa-apa yang Allah mudahkan baginya walaupun kadarnya beda-beda namun semuanya bisa memahami dengan kadar masing-masing yang berbeda. Fal'ami seorang yang ami, kalangan umum yang bukan penuntut ilmu, yahsulu ala ma yastati. Dia bisa memperoleh makna dari Al-Qur'an sesuai dengan apa yang dia mampu. Wal muta'allim orang yang belajar, talib ilmi, yahsulu ala ma yastati'. Dia pun bisa memperoleh makna Al-Qur'an was sunnah sesuai apa yang dia mampu. Warasikhu fil ilmi, orang yang kokoh mendalam ilmunya, yahsulu ala ma yastati' memperoleh apa sesuai apa yang mereka mampu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat ke-17, "Anzala minas sama'i ma'a fasalat awdiyatum biqadariha." Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan dari langit berupa air, kemudian fasalat audiyatun biqadariha, lembah-lembah kemudian membawa air tersebut sesuai dengan kadar ukuran dari lembah tersebut. Kalau yang mungkin aliran sungainya besar bisa menampung banyak, iya kan? Kalau aliran sungainya kecil maka menampungnya pun kecil sedikit. Namun semuanya apa? Membawa air tersebut sesuai dengan kadarnya masing-masing. Kullu wadin ya'khudhu minas saili qadaruhu. Seluruh wadin lemah mengambil dari air yang mengalir tadi sesuai dengan takarannya. Kadzalikal ilmu anzalahu Allah, demikian pula ilmu yang Allah turunkan. Wa kullu qalbin setiap hati ya khudhu minhu biqadarin. Setiap hati mengambil menyerap ilmu dari sesuai dengan kadarnya. Qalbul ami, hati seorang yang ami, orang yang bukan talib ilmi, wa qalbul muta'allim hati seorang yang menuntut ilmu, wa qalbul alim hati orang yang alim ulama wa qalbur rasikh fil ilmi kullu wahidin ya'khudhu biqadarihi semuanya mengambil ilmu tersebut sesuai dengan kadar biqadari ma a'tahu Allahu al fahm sesuai dengan apa-apa yang diberikan kepada mereka dari al-fahm dari naam pemahaman terhadap ilmu tersebut amma adapun la yafhamu syai'an <clears throat> la yufhamu syai'an al qur'ani adapun seperti ucapan mereka tidak ada yang memahami sesuatu pun dari Al-Qur'an illal mujtahid mutlak kecuali mujtahid mutlak fahada kalamun ghairu sahih ini kalam yang tidak benar demikian penjelasan Syekh Saleh Fauzan hafizahullah taala nah kemudian muallifun di akhir risalah mengatakan waman talabal huda Barang siapa yang mencari petunjuk minhuma dari Al-Quran wa sunnah Fahuwa imma zindiq wa imma majnun Maka orang ini Nam yang berusaha mencari petunjuk dari Al-Quran dan Sunnah Maka kalau tidak dia orang zindiq Munafik Yang menyembunyikan kekupuran. Kalau tiada orang yang Kalau tidak ada orang yang majnun yang gila Ini berarti ditakut-takuti Orang yang berusaha mempelajari, memahami ayat-ayat Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah dengan baik, ditakut-takuti. Kalau tidak kamu ini zindik, kalau tidak kamu itu gila. Takhwif. Pada Allah mengatakan, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِّكْرِ فَهَلْ مِمُدَّكِرِ Dalam ayat ini Allah mengatakan, أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ Allah memerintahkan kita untuk memahami mentadaburi Al-Quran. Mereka mengatakan tidak berus, tidaklah berusaha memahami Quran dan Sunnah kecuali orang zindik atau orang majnun, orang gila. Li ajli su'ubati fahmihima. Dikarenakan sulitnya dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Memahami makna-maknanya. Maka saya mengatakan, Subhanallah wa bihamdi. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala. Muji Allah subhanahu wa ta'ala. Segala puji bagi Allah. Naam, kam bayyana Allah Subhanahu syar'an wa qadra. Berapa banyak Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan baik secara syar'i ataupun secara naam qadra, yakni takdir kauni. Khalqan yang berupa makhluk ataupun berupa amran berupa perintah Allah Subhanahu wa taala, Allah telah menerangkan betapa hal itu mudah dipahami dari Al-Qur'an. Nah, Allah mengatakan innamal na'am barakallahu Allah menjelaskan bagaimana hakikat dunia ini. Innamal hayatu dunya la'ibu wa lahu. Nah, demikian pun dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna dunya nam khulwun khadiratun. Sungguh dunia ini manis dan hijau. Nah, barakallahu fikum. Apakah ini tidak bisa dipahami? Allah menerangkan ayat-ayatnya baik yang syar'i ataupun qadron yang berupa makhluk ataupun berupa perintah fi raddi dalam membantah hadis syubhatil mal'una syubhat yang tercela ini min wujuhin syatta dari berbagai sisi Allah membantahnya balagot bahkan bantahan terhadap syubhat ini yang Allah terangkan di dalam Quran wa sunnah nam balagat sampai kepada batasan daruriyatil amah sampai kepada batasan naam tidak membutuhkan kepada penelitian yang mendalam langsung difahami sebagaimana beberapa contoh yang disebutkan Syekh tadi akan tetapi kata Syekh menukilkan ayat dalam surat Al-A'raf walakinna aktharun nasi la ya'lamun akan tapi mayoritas manusia tidaklah mengetahuinya kenapa padahal Allah terangkan dengan jelas Kenapa sebabnya? Syubhat ini diterangkan, dibantah dengan jelas dalam ayat-ayat Al-Quran. Di antaranya yang dijelaskan oleh Syekh tadi. Akan tapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya, kata Syekh Abdullah bin Abdul al hafizahullah li ghalabati ulama isu. Karena mendominasinya ulama su. Kalangan awam tertutup oleh mereka. Sebenarnya hati-hati mereka kalau dibiarkan akan menerima sesuai fitrahnya. Tapi dengan banyaknya para penyeru kepada kebatilan, tertutuplah. Akhirnya mereka mengikuti taklid kepada tokoh-tokoh tersebut. Kemudian Syekh menutup prinsip keenam dengan beberapa ayat dari surat Yasin 6 barakallahu yaitu ayat ke-7 sampai ke ayat 11 yang diterangkan oleh Syekh Saleh Fauzan hafizahullah hadhil ayat fi al-mu'ridina 'ani tadabburi kalamillah. Ayat ini laqad haqqal qawlu 'ala aktsarihim fahum la yu'minun ila nah akhir ayat. Ayat ini tentang orang-orang yang berpaling dari mentadaburi kalam Allah wa kalamu Rasul dan dari mentadaburi kalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi akhiriha dan di akhir ayat ini alladzi na'amannallahu alaih orang-orang yang Allah berikan anugerah adalah al-dhikra wa khasyar rahman yaitu yang mengikuti petunjuk al dhikra mengikuti Al-Qur'an Naam wa khasyya Rahman dan takut kepada Ar-Rahman hadhihi mathalun lil fariqain. Dari contoh dari dua kelompok ini. Pertama yang meninggalkan dari mentadaburi Al-Qur'an, yang kedua adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk yaitu orang, -orang yang mengikuti zikra peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Syekh menutup كتاب والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين ختم الرسالة بمثل ما بدأها به بحمد الله والصلاة والسلام على رسوله Syekh menutup risalah ini dengan semisal apa yang beliau mengawalinya yaitu dengan pujian kepada Allah dengan salawat dan salam kepada Rasulullah wa hada min mahasini ta'lif wa ta'lim ini termasuk dari bagusnya na'am ta'lif tulisan uh, na'am ataupun ta'lim dan pengajaran beliau wa dhalika bisana 'ala Allah awalan wa akhirnya itu dengan memuji kepada Allah di awal dan di akhir wassalatu wassalamu ala rasulih muallimil khair wa da'i ila Allah sallallahu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa sara ala nahjihi wa tamassaka bisunnatihi ila yaumiddin walhamdulillahirabbil alamin Entah, selesai. Naam. Barakallahu fikum usulu sittah. Naam. Hafal enam prinsip ini. Hafal? Yang pertama apa? Ya. Penjelasan tentang tauhid dan syirik. Yang kedua. Ha? Perintah untuk ha? Apa yang kedua? Perintah untuk apa? Bersatu. Lijdima. Naam alal haq wa nabdul furqah. Yang ketiga. Perintah untuk mendengar naam dan taat kepada waliul amr. Yang keempat. Penjelasan tentang siapakah ulama dan siapa yang menyerupai mereka padahal bukan. Yang kelima, penjelasan tentang siapa wali Allah dan wali syaitan serta yang terakhir tadi penjelasan bantahan terhadap syubhat syaitan yang berupaya untuk supaya manusia meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Allahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa saya bacakan. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita baca, kita dengar ilmu yang bermanfaat. Nah, semoga Allah memberikan keistiqomahan kepada kita dan menjauhkan kita dari berbagai macam fitnah zahiran wa Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.